الحمد لله الحمد لله الذي وبه نستعين وإليه نتوب ونستغفره وإليه المصير هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا من عذاب أليم وأشهد أن محمد رسول الله بصيرا ونذيرا أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين أيها الحاضرون الكرام نوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Saat ini kita masih berada di bulan Syawal yaitu suatu bulan yang mana kita semua saling melepaskan dosa antara yang satu dengan yang lain sebagai kelanjutan daripada apa yang sudah kita berbuat di bulan suci Ramadan. Di mana pada bulan suci Ramadan kita telah memfokuskan diri menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dengan beriktikaf salat tarawih membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan lain dan sebagainya yang semua itu kita harapkan bisa menghapus dosa kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah dosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dawawin kadatatun diwanun la yaghfiruhu Allah wa diwanun yaghfiruhu Allah wa diwanun la Allah min syai'." Artinya, Buku catatan dosa manusia ada tiga. Pertama catatan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Dan yang kedua dosa yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dosa yang Allah perhitungkan. Artinya Allah tidak bisa melepaskan dosa itu. فأما الديوان الذي لا يغفر الله الإشراك بالله Adapun dosa Allah tidak akan mengampuni adalah kemusyrikan yaitu mensekutukan Allah menganggap ada kekuatan lain yang menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala apa kata Allah innahu may yusyrik billah Fakat haramallahu jannata wa ma'wahun Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah haram baginya masuk surga. Dan tidak ada alternatif lain baginya kecuali tempatnya adalah di neraka. Inilah apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan pada surat Al-Bayyinat ayat 5. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Saya kira kita semua telah paham Apa arti kemusyrikan itu? Misalnya kita punya anggapan seseorang bisa bisa memberi kekayaan, bisa secara pasti menyembuhkan penyakit. Padahal kita tahu hanyalah Allah semata yang maha pemberi rezeki. Allah maha menyembuhkan dan hanya Allah jualah segala-galanya maha kuasa, maha esa maha besar, maha menentukan semuanya. Karena itu kita harus yakin bahwa manusia hanya bisa berusaha, tapi Allah yang akan menentukannya. Dan kita harus menghindari sifat-sifat kemusyrikan yang bisa merusak iman kita bahkan menjadi celaka selama-lamanya. Nauzubillah min Sedang yang kedua, Wa amma diyan alladhi yaghfiruhu Allah fa dhulmul 'abdi li nafsihi fi ma bayna wa bayna rabbih. Artinya dosa yang bisa diampuni oleh Allah adalah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang menyangkut hubungan Allah misalnya salat tidak tepat waktu sering melakukan qada atau berbuat maksiat yang lain seperti minum minuman keras, berzina dan lain dan sebagainya, semua itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asal bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya taubatan nasuha. Allah telah berfirman, "Fa idza fa'alu faqishatan" أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jika mereka berbuat kejelekan atau zalim terhadap dirinya sendiri, kemudian dia menyadari kesalahan, memohon ampunan kepada Allah, maka tidak akan ia memberi pengampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dia melakukan dosa itu secara terus-menerus dan betul-betul menyadari tidak akan kembali pada dosa yang telah diperbuat, maka Allah pasti akan mengampuni karena Allah telah berjanji. Subhanallah taala berfirman innallaha afuun ghafur innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Memaaf dan Pengampun dosa. Sesungguhnya Allah Zat penerima tobat dan Maha Kasih dan Sayang. Kemudian yang ketiga, dosa yang Allah akan memperhitungkannya. Wa ummatihanul ladzi la yatrukullahu min usyai. Fadhumul ibadi ba'duhum ba'dha. Artinya ada pun dosa yang Allah akan perhitungkan. Yang dosa akan dilakukan oleh seseorang hamba terhadap sesamanya, maka Allah tidak akan bisa melepaskan. Pasti akan dibalas selama tidak ada saling memaafkan antaranya keduanya. Sebagaimana apa yang hadis diriwayatkan oleh An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Man kanat indahu badlumatun li akhihi min irdihi aw min shay'in, falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih." ukhidha minhu biqadri madlumatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih rawahul bukhari barang siapa yang berbuat zalim terhadap sesamanya baik berupa menyakiti hati atau mempunyai hutang berupa harta benda maka hendaknya segera meminta halalnya atau melakukan penyelesaian sebelum tidak diberlakukannya dinar maupun maupun dirham yakni pada hari kiamat. Sebab jika tidak segera diselesaikan dunia, maka kelak di akhirat ia akan diambil kebaikannya dan diberikan kepada orang yang dizalimi sebatas perbuatan di dunia. Jika ia tidak mempunyai amal baik atau amal baiknya telah habis untuk membayar hutang-hutangnya yang berupa harga diri kepada orang lain. maka kejelekan atau dosa dari orang yang didolimi itu diberikan kepada orang yang berbuat dolim. Sudah barang tentu ia akan masuk neraka. Demikianlah siksaan orang-orang yang punya banyak persoalan dengan orang lain. Lebih-lebih sesama muslim akan menyebabkan kehancuran dirinya sendiri. Oleh karena itu setelah kita membersihkan diri dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah pada bulan puasa dengan membaca Al-Quran, salat raweh, dan iktikaf dan lain dan sebagainya. Maka di bulan Syawal ini kita harus membersihkan dosa-dosa kita dengan sesama umat manusia. Di mana kita harus saling memaafkan, saling menghilangkan rasa dengki dan dendam, serta melakukan silaturahmi di antara kita semua. Dengan demikian kita akan menggalang, akan mampu menggalang uhwah baik ukhuwah wasyariah maupun wataniyah maupun ukhuwah islamnya sebagaimana sabdi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunu ibadallah ikhwana jadilah kamu kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara lebih-lebih saat ini di mana bangsa kita sedang dalam keadaan di memperhatikan mereka kurang memahami dalam perbedaan pendapat di mana perbedaan tak dianggap sebagai satu hal yang akan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Sementara disintegrasi bangsa selalu menghantui kita semua. Masih banyak fitnator-fitnator yang sengaja untuk menghancurkan, memberontak, perandakan bangsa yang kita jinai. Mereka salah mengartikan arti reformasi sehingga supremasi hukum dan demokrasi belum bisa ditegakkan secara nyata. Oleh karena itu, kita harus waspada. Jangan mudah terpancing oleh hasutan-hasutan propagator yang melakukan provokasi dan usaha-usaha yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa demi tegaknya negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kalau masing-masing masyarakat hidup berdampingan, menjalin hubungan dengan baik, baik bangsa, baik yaitu bangsa dan negara pun akan menjadi baik. Dan keterterangan dalam kehidupan dapat dirasakan. Tapi sebaliknya kalau masing-masing orang atau masyarakat yang hanya mencari kesalahan orang lain tanpa berusaha untuk memperbaikinya, maka kehancuran akan tiba. Oleh karena itu komitmen kebangsaan kita harus kita pertahankan dengan memahami perbedaan yang ada. Di mana perbedaan itu jangan-jangan diartikan pertikaian, tapi harus kita pahami dan sebagainya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku li hadza astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. الله الحمد لله الذي أمرنا بالاتخاذ والعتصام بحمد الله جميعا وبذلك نعمته علينا إذ كنا عداء أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد ورسوله المقبول مرضاة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة كاملة سلاما تاما وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد فيا إبر الله اتقوا الله وآتيه وآتيوه لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم